Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita baca surat Al-Fatihah dengan niat Semoga Allah menyampaikan pahalanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada leluhur beliau para anbiya wal mursalin kepada keluarga beliau kepada orang tua beliau kepada sahabat-sahabat beliau kepada para awliya wassalihin khususnya yang biasa kami sebut namanya di majlis ini khususnya kepada orang-orang tua jenengan semua orang-orang tua saya leluhur saya leluhur kita yang telah meninggal dunia dan semua teman-teman kita yang pernah hadir di majlis ini yang telah meninggal dunia, kerabat kita yang telah meninggal dunia, paman bibi kita yang telah meninggal dunia, pada para aulia, pada akta, pada anjab, pada autad, pada abdal, kepada wali yang ada di Solo dan sekitarnya, khususnya kepada Habibi Anis bin Aliwi Al-Habsyi, kepada habib Muhammad Najib bin Toha bin Abdul Segaf, habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman Segaf, Al-Habib Syekh Bakar Segaf, kemudian kepada Ruh Bahaya Salman, thumailah Roh Ruh Hasan bin Haj, thumma ila Ruh Umar, ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين والصوفيين أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بركات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في البردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله يجعل قدوم شهر رجب قدوم خير لنا ولوالدينا ولأهلنا ولأزواجنا ولذريتنا وللمسلمين أن الله يرزقنا ظفر بليلة القدر في شهر رمضان القادم وأن الله يبارك لنا في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 Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hujannya deres Dan deresnya pol Alhamdulillah Karena sehari ini saya yakin jenengan podo sama saya Rasanya sumuk kepanasan Betul ya? ya sepertinya kok langitnya itu bocor atau gimana ya panasnya luar biasa ini sama Allah sekarang dikasih hujan Insya Allah biar seger ya menyambut datangnya bulan rojab. semoga kita sebagaimana sampai di bulan rojab ini bisa nyampe pada bulan Sya'ban dan sampai kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiah amin Allahumma amin sehubungan bulan rojab. Maka saya mau menjelaskan tentang beberapa hal yang penting dibahas di bulan Recep. Biasanya kalau udah Recep Syakban. Itu cepat atau lambat? Dari Recep ke Syakban, itu cepat atau lambat? Cepat ya? Terasa atau enggak terasa? Enggak terasa. Begitu Recep tiba-tiba Ramadan. Jadi Syakban itu sampai enggak terasa. Recep Toto, Roma, Roma Ramadan. Nah nanti di Syakban kita punya kebiasaan yang bagus Kebiasaan untuk ziarah Ya, biasanya orang Jawa bilang nyadran. Ya, nyadran. Tentunya dengan kaidah-kaidah yang islami. Bukan nyadran pakai rok mini gitu ya. Itu namanya bukan nyadran tapi edan gitu kan. Masa ke kuburan pakai rok rok mini. Nanti itu di bulan Syakban, kebiasaan yang bagus di Pulau Jawa. Nah di bulan Rajab ini ada beberapa hal yang yang akhir-akhir ini didengungkan oleh orang-orang yang aneh gitu ya. Dibilang jangan poso Rajab, nggak ada tuntunannya. Poso Rajab itu bed bid'ah. Jadi nanti kalau jenengan poso tambah masuk neraka gitu. Ada orang yang ngomong seperti seperti itu. Saya banyak ditanya, jenengan nggak usah bingung. Silahkan poso di bulan Rajab karena di bulan Recep tidak ada hari yang diharamkan untuk untuk berpuasa. Lain kalau di bulan Syawal. Di bulan Syawal itu tanggal 1 Syawal haram untuk puasa. Kenapa? Karena hari raya. Lain dengan di bulan haji yaitu Idul Adha tanggal 11, 12 dan 13. Di situ haram untuk puasa karena hari tasyrik. Selama tidak ada hari yang diharamkan Berarti kita boleh puasa Mau puasanya cuma tujuh hari Ya boleh Mau puasanya satu hari Boleh Mau puasanya tiga hari Boleh Mau puasa satu bulan penuh Boleh Semua ada contohnya dari sahabat Ada sahabatnya Nabi yang rojab itu puasa satu bulan penuh Tapi dengan catatan Jangan menganggap yang boleh puasa satu bulan penuh cuma rojab Nah, ini yang namanya tidak benar karena kita buat aturan sendiri. Kita mau puasa di bulan rojab satu bulan penuh boleh. Di bulan haram-haram yang lain bulan mulia mau satu bulan penuh juga boleh. Tidak jadi masalah. Yang kurang bagus justru orang yang tidak berpuasa di bulan rojab Karena bulan rojab ini bulan yang sangat mulia. Bulan pertemuan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusianya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ketemu sama Allah. Itu enggak mungkin terulang sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Di muka bumi ada manusia yang diberangkatkan ketemu Allah, itu enggak mungkin ada. Itu cuman berlangsung <clears throat> dan berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain juga enggak dapat apalagi kita. Ya, nabi-nabi yang lain juga tidak dapat apalagi kita. Itu khusus untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu terjadinya? Bulan Rajab. <clears throat> Tanggalnya tanggal berapa? Menurut pendapat yang terkuat tanggal 27 Rajab. Dikenal harinya dengan hari Isra dan Mi'raj. Kalau hari ulang tahun pernikahan jenengan jenengan peringati, Masa pertemuannya Allah dengan Rasulullah SAW dan pertemuannya kanjeng Nabi dengan Allah kok nggak kita peringati? Makanya kita ah, aneh. Itu peristiwa yang agung, itu peristiwa yang besar. Memperingati Isra dan Mi'raj merupakan tanda ketakwaan, tanda keimanan. Orang yang tidak mau memperingati justru imannya tanda tanya. Sebab dalam Al-Qur'an jelas Allah menyatakan Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu muncul dan bukti dari hati yang bertakwa. Sehingga kalau dia tidak mau mengagungkan syiar Allah, berarti takwanya hatinya masih tipis. Karena itu kalau ada orang yang bilang memperingati Isra dan Mi'raj bid'ah, enggak ada tuntunannya dan lain sebagainya, maka enggak usah didengarkan. Kita peringati kalau perlu tiap hari nawaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten. Saya teriak-teriak. Soalnya perang sama suara hujan. Yang di sana terpengaruh suara hujan? Ndak, kalau di dalam lebih aman. Yang rodok sini saingan sama suara suara hujan. Jadi mohon maaf. Dan mohon maaf tadi saya sengaja nggak mimpin dari awal. Persiapan tenggorokan untuk bengak-bengok. Ya, untuk teriak-teriak. Saya barusan datang dari situ Bondo tadi sore. Eh, kemarin ada dakwah di situ Bondo baru nyampe sore tadi langsung mempersiapkan untuk majelis. Nah, daripada nanti saya ngomongnya nggak bisa los, lebih baik istirahat sebentar biar ngomongnya bisa rodok banter sehingga saya juga bisa dengar suara saya, Bapak Ibu juga bisa dengar suara saya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Saya mau ngajarkan satu doa. Saya yakin semuanya udah dapat ya. Ya coba kita baca dulu. Bareng-bareng itu yang kita janjikan Jumat yang lalu ya. Kita baca bareng-bareng. Allahumma Yaman Waffaqa Ahlal khair Lil khair Wa a'anahum Alaih Waffiqna Lil khair Wa a'inna Alaih Sudah silakan tuh dibaca tiap hari terserah Mau dibaca habis sholat subuh ya boleh Habis sholat duhur ya boleh Dibaca setelah tahajud juga boleh Pokoknya satu hari dibaca minimal sekali Biar kita dapat taufik untuk melakukan amal soleh Yang kita ketahui sudah banyak Saya, Anda, kita sama-sama belajar Ini belajar bukan hari-hari Tapi udah tahunan kita belajar Dari mulai kita TK, SD, SMP, SMA Ikut pengajian ke sana sini Yang kita pelajari sudah banyak tapi yang kita amalkan sudah banyak atau belum? Belum. Nah, kenapa kita belum bisa ngamalkan banyak-banyak? Karena taufiknya belum dapat banyak. Nah, dengan doa ini insya Allah kita dapat tambahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, rojab, Perhatikan baik-baik. Nabi kalau masuk doa rojab, masuk bulan rojab, Nabi Muhammad SAW itu berdoa dengan sebuah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apal semua kan? Coba kita baca bersama-sama tiga kali ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان الحمد لله Doa tadi Nabi yang ngajarkan. Pertanyaan saya, coba diterjemahkan. Ya Allah berkati kami di bulan Rajab dan berkati kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Pertanyaan saya, Nabi itu sumbernya berkah atau kurang berkah? Kanjeng Nabi sumbernya berkah. Lah kok masih minta berkah? Beliau sumbernya berkah, kok masih minta berkah? Makanya kita jadi manusia jangan merasa sudah cukup berkah. Lah kalau Nabi saja masih kulaan barokah, minta tambahan berkah, doa terus biar berkah. Lah kita-kita ini yang kira-kira berkahnya udah banyak atau masih dikit? Berkah kita kan dikit. Nah kalau berkah kita dikit mestinya nambah, pengen nambah banyak atau enggak pengen nambah banyak? Pengen, cari atau enggak cari? Cari, salah satu cara kita cari adalah min minta. Minta kepada siapa? Ya tentunya kepada yang Maha memberikan barokah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lah biar dapat berkah itu bagaimana? Ternyata di sini Rasul mengajarkan, "Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban." Pertanyaannya, lah bulan Muharram berkah atau tidak? Jumadil Awal berkah atau tidak? Bulan Maulid berkah atau tidak? Bulan Syawal berkah atau tidak? Lah kenapa Rasul kok mintanya cuma Recep sama Syaban? Nah. Maulid pasti berkah. Ya kan? Syawal pasti berkah. Dzulhijjah pasti berkah. Muharram pasti berkah. Tiap bulan pasti ada keberkahan. Kenapa Nabi Muhammad SAW kok minta secara khusus rojab sama Sya'ban diberkati. Pasti di situ ada keberkahan yang khusus yang tidak Allah letakkan di bulan-bulan yang lain. Nah, kita disuruh nyari siapa yang dapat barokahnya rojab, dapat barokahnya Sya'ban, itu nanti suksesnya di Ramadan. Itu nanti suksesnya di Ramadan. Karena di Ramadan ada keberkahan yang luar biasa yaitu Lailatul Qadar. Siapa dapat Lailatul Qadar, ibadahnya hari itu sama dengan ibadah seribu bulan. Umur kita belum tentu nyampe seribu bulan. Tapi kalau kita dapat malam Al-Qadar sudah umurnya berkah. Satu menit pahalanya seribu bulan. Satu hari pahalanya seribu bulan. Lah kapan kita cari Lailatul Qadar? Salahnya orang itu suka cari Lailatul Qadar cuman kalau Ramadan. Lailatul Qadar itu dicarinya mulai Recep nih ya, mulai nyari. Kalau orang-orang soleh nyari Lailatul Qadar mulai bulan Syawal. Nyarinya, pesennya, nanti dapatnya di Ramadan. Dapatnya di Ramadan, inden dulu. Mau beli mobil inden, betul? Persediaan terbatas Pak, inden dulu. Mau beli handphone sekarang ada yang in inden. Stok habis Pak, inden dulu, pesen dulu. Lah kita ini pengen dapat malam Al-Qadar pesennya nih dari Recep. Dari Recep minta sama Allah, ya Allah, berkati Rajab, berkati Saban, sampaikan Ramadan. Biar Ramadan nanti dapat malam Al Al-Qadar. Nah, orang yang baca doa ini berarti dia udah pesen malam Al-Qadar. Ya insyaallah nanti bisa dapat malam Al Al-Qadar. Nah, kebanyakan orang itu bayangkan malam Al-Qadar saja tidak. Mohon maaf ya Bu ya kalau masuk Ramadan itu udah keburu putus asa. Ketoya aku ki ora patut entuk malam Al-Qadar. Mesti was tak goleki ya ora bakal kecekel. Kelihatannya saya nggak pantas dapat malam Al-Qadar walaupun saya cari nggak mungkin dapat lah kalau model-model seperti saya ini. Ini ada yang udah putus asa, udah putus asa nggak mau cari. Padahal kita harusnya kan cari dari awal. Dari mulai hari pertama sampai akhir itu nyari terus. Tetapi pesannya dari recep ini, dari recep ini pesan caranya bagaimana? Ya tunjukkan kita layak atau tidak. Biar layak dapat malam Al-Qadar, maka recep ini betul-betul harus bersih. Recep nggak punya dosa. Recep hatinya nggak ada kok kotoran. Makanya bulan recep suruh banyak istighfar. Diperbanyak istighfar. Habis sholat isya' minimal baca 70 kali rabbighfirli warhamni wadub alai rabbighfirli warhamni watub alai sebanyak 70 kali habis sholat isya itu minimal lah kita Recep istighfarnya jalan lah kenapa istighfar karena Recep itu waktu untuk babat alas di sini ada yang kerjaannya di sawah apa enggak ini banyak yang kerja di sawah nanya sama yang kerja di sawah tanah itu kalau mau ditanam dibersihkan dulu atau tidak Dibersihkan. Setelah dibersihkan baru nanti ditanam. Terus panennya kapan? Berapa bulan berikutnya? Tergantung jenis yang ditanam, betul? Nah, bulan Rojab itu bulan untuk babat alasnya. Bersihkan ilalang-ilalangnya biar sawahnya bersih, gak ada tanaman-tanaman liar. Syakban itu nandurnya, Ramadan itu panennya. Ramadan itu panennya. Lah Rajab ini kita babat alas. Lah yang alas yang dibabat apa? Ya ini loh. Hati kita. Nanya. Tolong dijawab jujur. Masih punya dendam sama orang atau tidak? Masih punya. Ciri-ciri orang yang tidak akan dapat malam Al-Qadar yang hatinya punya dendam dengan orang lain. Lambok sholatnya itu khusyuknya luar biasa Kalau artinya ada dendam sama orang Itu akan terhambat dari memperoleh malam al-qadar al Apalagi kalau dendam kok sama orang tuanya Na'udzubillah min min dalik Gak boleh, hati harus bersih Bib, susah tuh bib. Saya mau gak dendam itu susah Lah ya kalau gampang ya semua orang cepat masuk surganya Memang penyakit hati ini kan susah Ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau ngelakoni jadinya gampang. Nah ngelakoni bagaimana? Ya bersih. Kita bersihkan. Nah bersihkannya bagaimana? Ya sudah ikut apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Zikir itu akan menjadi penggilapnya ha? hati pembersih hati. Lah karena ini urusannya dosa ya zikirnya istighfar minta minta ampun. Kalau kita rajin minta ampun ya pasti bersih. Dikosok terus ya bersih. Lah yang jadi masalah dosa kita banyak, minta ampunnya banyak atau sedikit? Sedikit. Lah minta ampunnya sedikit, dosanya banyak. Lah terus kok pengen bersih? Lah kira-kira mimpi atau enggak mimpi? Mimpi. Makanya ulama ahlu pinter, ngerti. Kalau yang namanya sinopel, ini novel nih. Sinopel nih kalau suruh zikir sendiri males. Kalau enggak diajak istighfar, enggak mau istighfar. Makanya Ulama-ulama ini kalau bulan rojab, habis salam dari sholat langsung Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Rabbighfirli warhamni wa tub Rabbi Rabbighfirli warhamni wa tub alai Mau tidak mau jamaahnya ikut Rabbighfirli warhamni wa alai Mungkin ada yang batin kok rarampung-rampung Berapa puluh kali ini Mau bangun pekewuh ya kan Gak bangun ya geringgingen. Lah gak biasa dia, dia gak Gak biasa. Udah terpenjara dengan kondisi pekewo, ya dengan kondisi pekewo. Tapi berkat dia mau bertahan karena pekewohnya ikut 70 kali dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini recep kita digodok, diajak istighfar bareng-bareng biar bersih. Nanti kalau udah bersih ya rezekinya lancar. Ramadan itu kita butuh rezeki yang banyak. Dikatakan dalam sebuah hadis, fihi dalam bulan Ramadan rezeki seorang mukmin ditambah. Rezekinya mukmin ditambah. Kalau ada orang Ramadan kok rezekinya tambah seret, ciri-ciri dia bukan mukmin yang baik. Karena janjinya Nabi, yuzat fihi rizqul mukmin. Di bulan itu rezeki mukmin ditambah, yang ditambah mukmin bukan muslim. Ingat, mukmin sama muslim itu beda. Muslim itu sekedar sholat, puasa, zakat, haji, sekedar itu. Tapi kalau mukmin dia sholat yakin dia bakal ketemu Allah. Dia sholat dia yakin dia bakal mati. Dia sholat dia yakin nih malaikat kanan nyadret kiri juga memperhatikan. Dia sholat dia yakin Israel itu menanti. Kapan mau mencabut nyawanya. Yang seperti itu tidak bisa disamakan dengan orang yang sekedar Allahu Akbar. Allahu Akbarnya aja rukuknya enggak jejek. Betul atau betul? Banyak yang rukuknya ngepir. Ya, rukuknya ngepir. Sami Allahu liman hamidah, mestinya tangannya tenang. Banyak yang sami Allahu liman hamidah, tangannya kemudian begini-begini. Banyak atau enggak banyak? Banyak kan? Nah ini baru derajatnya mus muslim. Lah nanti yang ditambah rezekinya mukmin. Ditambah rezeki apa? Rezeki zahir ditambah, rezeki batin juga ditambah tambah. Lah mukmin ini yang mana? Yang enggak punya dosa tadi karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sejak Rajab sudah berjuang, berjuang kangen sama Ramadan. Bu nanya boleh ya, Bu ya? Jangan pernah jadi manten. Pernah. Mau lagi. Lu maksudnya bukan jadi manten lagi, tapi nuansa temanten itu dirasakan lagi mau atau tidak mau? Mau. Dan selama ini tiap hari merasakan nuansa manten atau biasa saja? Nah, berarti yang salah ibu atau siapa? Mestinya kan tiap hari nuansa itu bisa ada kan? Mestinya kan bisa ada. Nanya ya Pak ya. Ibu-ibu ini waktu jenengan pas diterima jadi mantu setelah akad nikah. Kan di rumah mertua dulu biasanya begitu ya. Disiapkan kamar atau tidak Pak? Namanya kamar apa? Kamar manten Kamar manten itu nyambut siapa? Manten Lah manten yang disambut siapa? Kalau bapak statusnya pas di rumah mertua Yang disambut siapa? Manten laki? Laki Yang nyiapkan siapa? Keluarga dari temanten perempuan Nanya Mempersiapkannya itu dadaan atau jauh hari? Jauh hari. Buat siapa? Manten. Manten yang mana? Ini. Ya kan? Untuk bapak-bapak ini siapkan jauh hari. Kamarnya dibersihkan enggak? Dibersihkan. Dicat lagi enggak? Cat. Oh baru. Minjem atau beli? Ada yang minjem, ada yang beli. Terus kamarnya dikasih bunga-bunga enggak? Sedep malam melati kasih enggak? Dikasih. Wangi atau enggak wangi? Wangi. Buat nyambut siapa? Ya nyambut ini bapak-bapak ini. Betul atau betul? Lah, nanya saya. Boleh nanya. Begitu bapak ini masuk ke tamar, kamar temanten, rasanya nyaman atau enggak nyaman? Nyaman, malu tapi nyaman. Harumnya luar biasa. Tapi sayang, itu cuma beberapa hari. Dua bulan kemudian kira-kira kamarnya sama atau beda? Spraynya rapi atau mulai sak kecekele? Nih ya, nih. Ramadan tuh ya mirip begitu. Ramadan itu dihias, nyambut pengantin. Lah pengantennya siapa? Kita-kita ini. Kita-kita ini pengantin yang disambut oleh Roma Ramadan. Satu bulan penuh disuruh tinggal di kamar yang namanya Ramadan. Enak buat yang bisa merasakan. Enaknya luar biasa. Lah bagaimana caranya bisa merasakan Ramadan tadi? Lawang Ramadan itu enak kok. Itu kamar temanten kok. Di situ Allah grojok berbagai karunia nya Apapun dikasih sama Allah. Buat yang bisa ngerasakan. Nah selama ini kita merasakan atau lapar. Yang dirasakan lapar, capek, atau rasa nikmat. Kalau rasa nikmat itu begini loh. Ojo entek sik posone, ojo entek sik. Ojo entek sik posone, ojo entek sik posone. Ini nikmat. Puasanya jangan habis, puasanya jangan habis. Ini nek nikmat. Tapi kalau belum-belum udah nanya bodone kapan? Hari rayanya kapan ya? Hari rayanya kapan? Ya, belum-belum udah bingung cari baju buat hari hari raya. Ini kira-kira merasakan nikmatnya Ramadan atau pengen bodone gendang? Ya, yang ditunggu hari rayanya bukan Roma Ramadannya. Nah kalau orang-orang soleh karena bisa merasakan nikmatnya Ramadan, gak pengen Ramadan itu habis. Lah mereka menikmati Ramadan caranya dengan apa? Ya ibadah. Jadi mereka ini kalau baca Al-Quran, beliau-beliau nikmatnya luar biasa. Melebihi di bulan yang lain. Lain rasanya. Kalau sholat rasanya lebih enak. Zikir rasanya lebih enak. Lah kok bisa merasakan? Kenapa? Karena hatinya hidup. Lidah kita kalau sakit gak bisa ngerasakan. Nah Ramadan itu merasakannya pakai ha? hati. Kalau hatinya hidup bisa merasakan. Kalau hatinya mati tidak bisa merasakan. Makanya banyak yang Ramadan diajak sholat sunnah tarawih 20 rakaat nyerah. Ayo hadir di sini ndak orangnya? Jujur saja. Kalau keliran terawih pilihnya Pilih yang 20 atau yang 8 Nanya Katanya bisa menikmati Ramadan Bisa menikmati atau tidak? Bisa Bisa menikmati? Bisa Terus diajak menikmati sholat bisa atau tidak? Yang dinikmati yang 8 atau yang 20? Saya nanya Jenengan disuguhi nasi putih sambel lalapan, tempe, tahu. Enak, menikmati. Tambah atau enggak tambah? Kalau menikmati tambah atau enggak tambah? Tambah atau enggak tambah? Tambah. Lah ini kalau menikmati sholat kira-kira sholatnya nambah atau enggak tambah? Nambah. Kalau sholatnya rampung biasanya geloh atau seneng? Lu sambelnya habis, tulung gawe none, ulek none. Itu namanya menek mati Betul? Habis minta lagi. Lah kita-kita ini kalau dikasih 20 rakaat habis alhamdulillah atau minta lagi? Jangankan kok 20, yang 8 saja udah alhamdulillah. Ayo betul tak betul? 8 saja udah alhamdulillah. Timbang sing ora traweh. Lho ini penyakit ini. Walasannya timbang sing ora traweh. Kalau urusan akhirat itu jangan lihat pada yang yang lebih rendah, urusan akhirat lihat yang pada lebih ting, tinggi. Nah itu ada tuh teman-teman yang yang di Hadramut sana, di Hadramut. Satu malam tuh sholat terawehnya, sholat terawehnya bisa 100 rakaat. Satu malam. Nah kok bisa bagaimana? Rampung di masjid A, masjid A selesai, masih haus, pengen nambah, pindah ke masjid yang lain yang mulainya setelah masjid A. Karena di sana tuh terawih itu ya seperti di Solo gini ya. Ada yang mulai jam 7, ada yang mulai jam 8, ada yang mulai jam 9. Nah, mereka udah punya jadwalnya. Ini yang mulai jam 7 sampai jam 8 rampung. Ini yang mulai jam 8, jam 9 rampung. Ini yang mulai jam 9, jam 10 rampung. Ini yang mulai jam 10, jam 11 rampung. Yang terakhir, itu masjidnya yang terakhir, mulainya itu satu jam sebelum sahur. Begitu selesai makan sahur, kemudian azan subuh, sholat subuh jamaah, nggak pulang sampai duha. Nah itu ada yang satu orang, satu malam sampai 30 hari, 29 hari, 30 hari, itu sholat rawehnya pindah dari satu masjid ke masjid yang lain, ke masjid yang lain, sampai subuh. Jadi keluar itu isya, pulangnya duha. Ada yang mau nyontoh? <laughs> Itu itu namanya bisa menikmati Ramadan. Nah, kok bisa menikmati seperti itu? Kenapa? Artinya beres. Artinya beres. Lah hati kita berarti kurang beres. Loh kok artinya kurang beres, Bib? Mosok to, Bib? Saya rasa hati saya beres-beres saja. Nah, coba diteliti. Ciri-ciri orang yang hatinya nggak beres. Oh, ini ini nyinggung diri saya sendiri. Ciri-ciri manusia yang hatinya nggak beres. Di kanan ada malaikat, di kiri ada malaikat, nggak pernah ingat. Nanya, satu hari ini di, di, satu hari dari mulai melek sampai sekarang dikancani malaikat kanan kiri ini bisa kroso atau nggak kroso blas. Blas enggak? Kroso. Betul kan? Betul. Berarti artinya beres atau enggak beres? Lo udah dikasih tahu sama Allah ada rokib, ada atid. Ya kan? Di kanan dan di kiri. Betul-betul ada. Kroso atau enggak kroso? Belajar ngerasakan atau enggak pernah belajar ngerasakan? Enggak pernah belajar ngerasakan. Berarti hati kita ini beres atau kurang beres? Kurang beres. Kalau mau jujur kurang beres atau enggak beres? Karena banyak kurangnya udah kita anggap enggak gitu aja ya. Jujur. Ini kanan dan dan kiri. Coba yang lebih lebih lebih ekstrim lagi nanya. Allah maha melihat atau tidak? Maha meli, melihat. Bukan cuma melihat, maha melihat. Jadi nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Kita ngomong apa di hati yang yang telinga kita nggak dengar Allah tahu. Allah tahu. Nanya, udah bisa ngerasakan dilihat Allah belum? Belum. Ya, tapi kalau ada polisi di pojokan, itu kerosok kelihatan enggak? Coba. Jangankan kok polisi baru sekelebat baju warna coklat. Polisi. Begitu. Helm pakai, helm pakai. Helm, helm, helm dinggu, Cepat helm dinggu, Ana polisi yang ngarep. Padahal itu ada orang bajunya coklat bukan polisi. Tapi udah mikirnya polisi. Lah kita dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, dilihat sama Allah, yakin dilihat. Udah bisa ngerasakan dilihat Allah belum? Mungkin kadang ngerasakan tapi banyak nggak merasakannya. Ya udah, nggak usah satu hari 24 jam, kedawan. Sholat lima menit pas takbir Allahu Akbar, takbirnya saja. Udah bisa merasakan dilihat Allah belum? Nah terus berarti kita ini genah apa gendeng? pun <laughs> ya punten saya ngomongnya habis dari Jawa Timur kena bahasa Jawa Timur ini. Bahasa Jawa Timur kan omongannya kasar gitu ya. Ketularan dikit. Coba nih ini kita. Lagi nih kalau kita merasa hati kita udah baik, udah hebat, belas. Kita ini masih kotor, makanya dikasih bulan rojab. Istighfaro saya ngake, Minta ampunlah, amal sebanyak mungkin. Sekarang ini saatnya bersihkan diri, bukan nanti di Ramadan. Yang lebih geladrah lagi ada orang yang masuk Ramadan mengatakan, "Walah, nanti aja minta maafnya kalau hari raya." di awal Ramadan minta maaf itu aja udah telat. Kok dia masih mikir nanti aja minta maafnya hari raya. Gitu kok mau minta malam Al-Qadar mimpi. Seseorang yang masih ada permusuhan, mutuskan tali silaturahim. Tidak mungkin bisa dapat malam Al-Qadar. Meskipun secara zuhir ibadahnya luar biasa. Karena malam itu diberikan kepada hati, bukan kepada mata. Bukan mata ini yang melihat malam Al-Qadar, bukan tapi hati yang merasakan malam Al-Qadar. Loh, malam Al-Qadar tuh nggak nanggung-nanggung loh. Malaikat yang belum pernah turun ke muka bumi sama Allah dikirim ke muka bumi. Turun semua malaikat. Untuk apa? Ngajak salaman menungso. Selamat, selamat, selamat, selamat. Ya, kamu mendapatkan malam al Selamat. Dan bahkan yang ngajak salaman langsung malaikat Jibril alaihissalam. Selamat. Nah siapa yang tangannya disentuh tangan malaikat Jibril mesti yang drodok. Nangis dengan sendirinya. Nangis nggak ada sebab, nangis terus ini ya, tanpa sebab. Nah ini ciri-ciri orang yang dapat malam al Al-Qadar. Lah kinten-kinten tangannya siapa yang akan dijabat oleh malaikat Ji? Jibril. Nah kalau tangan kita yo ya ngapusi yo ya macam-macam. Ketika sujud ya nggak betul-betul tangannya buat sujud, takbir saja ngangkatin males-malesan. Allah Akbar. nggak ada Allahu Akbar. Males-malesan. Atahiyat. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Disuruh menjalan ini ditunjukkan aja itu rodok malas mah. Malas. Nah tangan yang bagaimana yang dijabat malaikat Jibril? Tangan yang dalam hatinya tidak ada permusuhan dengan siapapun. Gak ada iri, gak ada dengki, gak ada dendam. Semua ini hapuskan di bulan Rajab. Nah, kalau udah dijalankan otomatis Istighfar jalan, dosa diampuni, dosa diampuni, rezeki pasti mengalir. Jadi kalau ada orang nanya, "Bib, rezeki saya kok seret ya?" Saya itu jawabnya gampang, ngapunten. toat jenengan sama toat saya mungkin lagi seret. Kalau setoran toatnya seret, rezekinya juga seret. Loh, Bib, saya rajin sholat kok, Bib. Loh, sholatnya rajin, tapi maksiatnya rajin tidak. Nah kalau sholatnya rajin, maksiatnya rajin, lah ini yang repot. Sholatnya belum tentu diterima, ya. Tapi kalau maksiatnya pasti kobul. Itu pasti, maksiat pasti kobul. Jadi nggak imbang, nggak balance. Lebih banyak maksiatnya daripada toatnya. Jadi seret. Nih, storannya ini toat kurang, storan toat kurang, storan maksiat yang yang banyak rezekinya seret. Lain orang yang udah rojab ini istighfar terus otomatis dosanya diampuni. Ketika dosa diampuni jadi bersih. Ketika jadi bersih, otomatis hatinya jadi ba baik. Nanti Ramadan dia bisa kangen. Kok urung poso-poso yo, kek dang poso. Kurang rong sasi yo ya Allah suwini, kek dang cepet. Kangen aku karo poso. Ini orang yang begini ini hatinya udah baik. Coba jenengan kangen-kangenkan sama Ramadan bisa kangen betul apa cuman enggak? Coba dikangen-kangenkan sama Ramadan tuh. Bisa kangen betul atau atau belum bisa kangen? Dikangen-kangenkan dibayangkan gitu Ramadan, angkat yang masjid, Masya Allah nanti ada kultum asyiknya, traweh, 20 rokaat, ya Allah nikmatnya, yang dibaca Al-Qur'an. Saya kalau traweh di sini kan yang saya baca dari awal sampai nanti khatam itu kan ya. Nanti boleh Ramadan kalau ada yang mau traweh di sini, Bu. Boleh. Ya lumayan lah, paling satu jus setengah, dua jus. Siap ikut? Tenang bacanya bukan alif lam mim. Kapan kapan rampungi? Bacanya ya cepat. Alif lam mim. dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Terus jadi iramanya itu cepat tapi enggak enggak kesusu, enggak tergesa gesa, tartil insyaallah. Ya. Lah, kangen timbulkan rasa kangen. Kalau udah bisa kangen sama Ramadan berarti hatinya ber bersih. Nah, Recep inilah saat kita untuk kangen sama Ramadan, saat kita membersihkan di diri, saat kita mubuk tali silaturahim. Makanya Syakban diajari mangkato kuburan. Sambungan tali silaturahim. Sama bapakmu yang udah meninggal nggak pernah kamu tilii. Kakekmu yang udah meninggal nggak pernah kamu tilii. Nenekmu yang meninggal nggak pernah kamu tilii. Pak Lek, Pak de Bule, Bude yang udah meninggal nggak pernah kamu tilii. Yang urip buat parani wes mati kok orang buat parani wes mati buat patekno sisan. Ini kan udah mati di, dihilangkan sisan. Ini kan keterlaluan. Kita diajari untuk nyambung silaturahim kepada yang hidup maupun yang kepada meninggal dunia. Dunia datang ke kuburannya. Yang dikubur itu paling senang kalau didatangi sama orang yang dulu semasa hidup disayangi. Pak Lek kok sayang sama ponaan? Ponaannya ini kemudian marani Pak Leknya di kuburan. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ketemu di kuburan, yang ketemunya bukan ketemu dalam arti terus jedul gitu ya. Maksudnya di depan batu apa depan makamnya ucapkan salam. Di situ yang dikubur Pak Leknya itu akan didatangkan rohnya dan diberi Allah kenikmatan yang luar biasa. Dikatakan dalam sebuah riwayat, kenikmatan barzah yang paling nikmat buat seorang mayat adalah jika dia dikunjungi oleh orang yang paling dia sayangi di dunia. Pertemuan itu oleh Allah dirubah jadi nikmat barzah yang luar biasa nek nikmatnya. Nah makanya jangan kita datanginya kuburan cuma setahun sekali. Itu minimal. Itu minimal. Lah wong sudah minimal kok masih ada orang-orang yang mengatakan itu bid'ah, neraka ya. Nauzubillah min min dalik. Sudah ke kuburan enggak pernah sekali ke kuburan di bid'ah bid bid'ahkan. Nauzubillah min dalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jelas atau kurang jelas? Jelas ya? Jadi rojab ini saatnya kita istighfar, bersihkan di diri. Syakban nanti menghias. Hiasnya dengan apa? Memperbanyak sholat, sholawat. Dan Ramadan panen. Ramadan itu panen. Tiap hari ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa ngambil yang wadahnya bersih. Kalau wadahnya kotor tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang bisa saya sampaikan menyikapi bulan Rajab. Sekarang kita kembali mengaji kitab Riyadhus Salihin. Boleh? Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Wa hadha tasrihun bi'annahum annahum lil'ibadah فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة فإنها دار نفاد لا محل إخلاد ومركب عبور لا منزل حبور ومشرع انفصام لا موطن دوام لا موطن دوام فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد وعقل الناس فيها هم الزهاد قال الله تعالى إنما مثل حياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغنى بالعمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والآيات في هذا المعنى كثيرة ولقد أحسن القائل inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna ini lanjutannya dari mukaddimah kitab Riyadus Shalihin kita bahas ringkasnya dinukil oleh Imam Nawawi ayat dari surat Az-Zariyat ayat 56 dan 57 yang menyatakan Wa jinna wal insa illa liya'budun. Dan sungguh tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Untuk mengabdi Aku. Pertanyaan, ayat ini diawali dengan khalaqtul jinna wal insa. Kenapa kok jinnya di depan, manusianya di belakang? Kenapa jinnya di depan, manusianya di belakang? Biar kita ingat, sebelum ada manusia, jin itu udah ada duluan. Jin itu adanya sebelum manusia. Manusia datangnya belakangan. Ada jin baru ada manusia. Jin dan manusia sama diciptakannya untuk ibadah, bukan untuk yang yang lain. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ini dan di majelis-majelis yang lain banyak jin yang ikut. Untungnya saya nggak lihat jenengan juga tidak. Nanti kalau jenengan lihat saya lihat tambah nggak jadi pengajian. Ya, tunggumun, gumun, uh, opo ki, opo gitu, akhirnya nggak penga, pengajian. Majelis ilmu di situ pasti ada yang namanya jin juga ikut nggak ikut ngaji karena jin juga butuh ilmu. Jin juga butuh il, ilmu dan orang yang dakwah jangan diniatkan dakwahnya hanya kepada manusia. Karena yang diperintahkan dakwah oleh Allah adalah manusia, yang diperintahkan ibadah oleh Allah adalah manusia dan jin. Sehingga ulama juga punya punya tugas untuk menyampaikan ilmu kepada manusia dan menyampaikan ilmu kepada jin. Dengan apa? Dengan niat. Diniati untuk mendawai jin-jin dengan dengan berbagai macam jin tersebut. Biar ada jin kafir masuk Islam. Jin tuh yang kafir ya banyak, biar masuk is Islam. Jin yang kok uh, muslim ahli tafsir ya banyak. Jin muslim yang ahli tafsir ya banyak. Ada sebuah cerita. Seorang ulama ini bahas jin dulu boleh ya? Di sini ada jin yang hadir enggak nih? Ada yang jelas bukan jenengan ya. Mohon maaf jin-jin jangan tersinggung ya. Ini kalau diguyoni manusia jangan ter tersinggung. Maklum ini manusia yang gumunan semua. Jadi ada seorang ulama alim soleh. Dia itu dengar di sebuah kota ada seorang ulama yang soleh juga. Nah orang soleh itu kalau dengar ada orang soleh pengen datang ketemu silaturahim, cari tambahan il ilmu. Itu ciri orang yang baik. Maka dia berangkat ke kota tersebut. Nah waktu dia sampai kota itu datang ke tempat pengajiannya ulama tadi. Waktu datang masuk ikut pengajian dia kaget. Ini katanya ulamanya soleh, katanya orangnya zuhud. Masa pengajian itu kok karpetnya bagus sekali ini Kayak gini nih lah, lebih bagus lagi Pengajian kok karpetnya bagus sekali. Kemudian pakai bantal-bantal duduknya itu enak gitu. Batin dia di hati, ah sini ulama nggak bener nih. Ngapain saya dengarkan pengajiannya? Pergi dia. nggak jadi dengarkan pengajiannya mau pulang. Pulang ke ke kotanya. Tiwas saya jauh-jauh. Ternyata orangnya seperti itu. Belum dengarkan udah mutuskan begitu dia. Nah, ketika dia jalan, ini malam, dengar ada ibu-ibu teriak-teriak, "Tolong!" Ibu-ibu tuh nggak usah teriak aja suaranya udah memekakkan telinga. Apalagi kalau ibu-ibu teriak-teriak kira-kira bagaimana? Makanya pantas kalau ada maling ya diteriakin tuh jangan bapak yang teriak. Itu kurang-kurang apa kurang syahdu. Kalau ibu-ibu yang teriak maling gitu ya. Itu langsung menusuk ke dalam ke dalam hati. Nah ini teriak, ini tolong, tolong. Orang soleh tadi, orang soleh tadi ya yang yang mau mau silaturahim pulang nggak jadi itu loh. Dengar ada suara orang tolong-tolong maka dicari suara itu dari mana. Dilihat kok ibu-ibu yang teriak ibu-ibu. Ada apa bu kok minta tolong? Tolong saya. Kenapa? Anak saya ini besok mau jadi manten anak perempuan saya. Besok mau akad nikah. Nah kenapa anak perempuannya? Kesurupan. Ini kalau kesurupan gak keluar-keluar besok gak jadi manten dia. Mosok manten perempuannya kesurupan ya. Manten lakinya takut tuh ya. Oh, oh begitu bu. Ya saya bisa nolong kata orang soleh tadi. Saya bisa nolong insya Allah. Diajak ke rumahnya si si calon temanten perempuan. Sampai di situ dibacakan ayat kursi perempuan tadi nirokkan. Dibacakan ayat apapun itu yang kesurupan bisa nirokkan. Dibacakan wirid jenis apapun yang kesurupan bisa nirokkan. Akhirnya ini orang soleh ini penasaran. Mosok saya bacakan wirid-wirid kelas berat kok bisa nirukannya ini ya. Ini jin apa? Akhirnya jin yang ngomong, "Eh, hamba Allah." Ini jin yang ngomong, "Eh, hamba Allah, nggak usah repot-repot bacain saya pakai ayat-ayat. Saya hafal Al-Qur'an." Jinnya hafal al Quran. Orang soleh ini kaget, "Loh, kamu jin hafal al Quran, berarti kamu jin muslim?" "Iya, saya jin muslim." "Loh, kenapa kamu ganggu nih muslimah? Kenapa muslimah ini kamu ganggu?" "Salahnya sendiri. Ini muslimah kurang ajar." "Loh, kok kurang ajar bagaimana?" Saya dan teman-teman itu tidak pernah terlambat sholat berjamaah. Gak pernah terlambat. Selalu on schedule. Gak ada yang kata sholat jamaah delay. Gak ada. On schedule. Imam belum takbir kami udah semua di belakang imam. Tapi tadi malam ini Isa gara-gara perempuan ini saya itu terlambat takbiratul ihram sama imam. Imamnya sudah Allahu Akbar, saya baru datang, saya telat. Telatnya cuma segitu. Loh kenapa kok kamu marahnya sama dia kamu telat? Ya gara-gara dia saya telat. Gara-gara dia bagaimana? Lawang dia itu buang najis sembarangan bukan pada tempatnya kena pakaian saya. Saya harus ganti pakaian yang suci dulu ke masjid. Akhirnya telat gara-gara dia. Ini saya hukum dia biar ngerasakan akibat sembarangan buang najis. Loh kamu kok sampai segitunya cuma telat takbiratul ihram saja kok marahnya demikian. Loh ini imamnya bukan sembarang imam. Ini imamnya Syekh Fulan. Syekh Fulan tadi ulama yang soleh tadi itu loh ya. Yang katanya duduk di di, bab, di permadani, duduk di sofa tadi itu ya. Imamnya Syekh Fulan ini ulama yang luar luar biasa dan kamu percuma bacakan saya ayat macam-macam saya ini jin muridnya Khalifah Ali bin Abi Thalib jin muridnya Khalifah Ali bin Abi Thalib bisa jenengan bayangkan kira-kira ini pinter enggak jinnya ini? Pinter. Saya pengen ketemu jin yang begitu-begitu. Tak kulan ilmu. Ya. Tapi ma'lutuf wal afiyah sahal jamalah. Nah, akhirnya orang soleh ini ngomong. Jadi kamu marah gara-gara terlambat takbiratul ihram dengan imam fulan. Iya, lah kenapa kok marah? Saya cinta pada orang soleh itu. Saya nggak mau terlambat. Oh, kamu cinta sama dia? Iya. Ya sudah kalau kamu cinta sama dia demi cintamu padanya tolong kuat dari jasad wanita ini. Tidak dari tadi kamu ngomong begitu. Kalau kamu mintanya demi cintaku padanya, apapun akan kulakukan demi dia. Kata jinnya, keluar, selesai. Jadi kadang tuh kalau mengeluarkan jin nggak perlu dibacain, diajak dialog saja bisa keluar. Saya pernah, saya tuh nggak bisa nggak bisa mengeluarkan jin tuh nggak bisa ya, dan tidak mau bisa. Urusan ruwet-ruwet gitu biar yang yang lain yang nangani ya. Tapi pernah karena kepekso ada orang kesurupan, saya yang didodoki rumah saya karena tonggo saya yang kesurupan itu. Di sekolahan di SKB itu. Nah, malam Jumat itu. Akhirnya saya bacakan, ya, saya bacakan keluar. Balik lagi. Keluar, balik lagi. Keluar, balik lagi. Jengkel saya. Akhirnya saya ajak ngobrol. Kamu ini tadi keluar kok balik lagi kenapa? Saya jatuh cinta pada gadis ini. Jinnya jatuh cinta sama tubuhnya ini gadis ini. Oh, jadi kamu jatuh cinta sama gadis itu? Iya. Ya udah kalau begitu demi cintamu padanya, keluar kamu dari tubuhnya. Keluar. Ya, enggak dibacain apa-apa, demi cintanya keluar nih. Jadi jin tuh kalau udah jatuh cinta tuh ngungkuli menungso. Makanya hati-hati jenengan jangan sampai dicintai sama jin medeni. Makanya kalau tidur suruh baca-baca doa, mau hubungan intim suruh baca-baca doa. Nanti kalau salah yang ternyata itu bukan bukan suaminya kalau jin nyamar jadi suaminya bagaimana? Lu pernah kejadian yang begitu? Ya pernah kejadian yang seperti seperti itu atau suaminya ditumpangi jin karena naudzubillah min min dzalik. Kok suaminya kok tidak seperti biasanya hati-hati. Oh ojo bojomu kuwi. Lah makanya baca doa, makanya baca doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaq tanah. Nah, ini jin ada yang begitu, ada yang begitu, ada yang soleh, ada yang jahat. Nah orang saya tadi begitu dengar, oh ternyata sampai kalangan jin saja cinta kepada ulama tadi. Berarti saya salah. Berarti itu orang soleh beneran. Maka dia nggak jadi pulang, balik langsung ke pengajian tadi. Duduk dia, duduk. Begitu duduk, orang solehnya ceramah ngomong. Ada orang itu yang cuman gara-gara lihat kursi yang empuk, lihat permadani yang yang bagus, meninggalkan pengajian. Terus dikasih tahu sama jin, balik lagi ikut pengajian. Paham maksudnya enggak? Disindir sama sama ulamanya, disindir sama ulamanya. Makanya kita husnudzon kepada si penampilan itu jangan jadikan ukuran selama halal ya, selama ha, halal. Jangan dijadikan ukuran kebaikan atau keburukan sese, seseorang. Pokoknya husnudzon saja selama itu ha, halal. Kita prasangka baik. Nah ini jin. Jin ada kelompoknya. Iblis, setan itu iblis, iblis itu dari kelompok jin yang paling kuat. Iblis. Nah di bawahnya itu ada ifrit. Nah ini ifrit ini kelompok jin yang kuatnya luar biasa. Ifrit itu yang menantang kaumnya Nabi Nabi Sulaiman. Ya, mindahkan tahta Balkis. Ifrit kan bilang, "Saya bisa pindahkan sebelum kamu selesai ceramah." Nabi Musa itu kalau Nabi Sulaiman kalau ceramah kurang lebih satu jam sampai dua jam. Kata Ifrit, saya akan pindahkan tahta Balkis dari negeri Sabak sana, jaraknya kurang lebih ya sekitar seribu kilo. Solo Jakarta PP. Ya, kata Ifrit saya bisa pindahkan nggak sampai satu jam nyampe di sini. Ngambil kursinya dipindahkan. Tapi muridnya Nabi Sulaiman bisa mengatakan matamu terpejam belum sampai melek udah nyampe itu. Berarti ini kan muridnya Nabi Sulaiman manusia jauh lebih hebat dari jin. Itu kalau manusia yang bertakwa. Makanya jenengan sebagai manusia jangan bergantung pada jin. Jangan takut sama jin dan jangan takut sama manusia dan jangan takut pada apa pun jangan takut jadi miskin, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya kan di di situ. Saya kemarin lihat di YouTube tuh lucu kok. Ya, orang yang memasukkan jin ke dalam agama Islam. Itu ada di luar negeri sana di Perancis itu ya. Pakar dakwah kepada jin biar masuk Islam. Ya, lihatnya seneng tapi saya mau ngalami. Jenengan mau bisa begitu? Jangan ya, nyawang menungso wis mumet. Coba lihat Mas Roni gondrong satu aja. Udah pusing. Coba kalau yang gondrong begitu ada 5000 bentuknya macam-macam begini, itu depan saya, pada pusing coba? Ya kan? Ya, nyawang menung saja macam-macam itu udah buat Bu pusing apalagi bisa lihat yang lain, lain. Nanti tambah Bu, tambah pusing. Nah, ini jin. Iblis itu kelompok jin, tapi yang kuat. Ya, yang kuat. Di bawahnya ada ifrit. Dan di bawahnya ada kelompok jin yang kecil-kecil. Nah, jin yang jadi muslim itu ya jadi muslim, yang kafir itu namanya se setan. Yang kafir dia jadi se setan. Nah, makanya ada cerita Sayyidina Abu Hurairah nangkep setan, masih ingat kan? Abu Hurairah nangkep setan yang malam-malam setannya mau ngambil ngambil apa mencuri uh, simpanannya muslimin, ya. Ditangkap sama Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah terakhir diajari kalau mau tidur baca ayat kursi, setan tidak akan datangi kamu sampai pagi. Nah besok paginya lapor sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasul menyatakan, yang ngajari kamu tadi malam itu setan. Tapi yang diajarkan betul. Ya, yang ngajari kamu se setan, tapi ajarannya be betul. Nah, makanya setan itu yo ya pinter. Makanya jangan jenengan merasa apa namanya? Kalau baik belum tentu dari setan. Kadang setan itu ngajari sing ape-ape. Diajari sama setan bagus-bagus. Kenapa lah diajari rek lah gelem? Nah, diajari bagus, dia senang diajari jelek, dia tidak mau. Lah manusia yang diajari jelek udah nggak mau, nanti setan yang ngajari setan yang pinter-pinter, diajari sing ape-ape gitu ya, yang bagus-bagus. Tapi dijauhkan dari kebaikan yang lebih ting tinggi. Oh. Ini ilmu percinan mumet atau nggak umat jenengan? Umat toh. Ya, dengernya aja mu umat. Lah umurnya jin itu panjang-panjang, 600 tahun, 700 tahun, 800 tahun, 1000 tahun. Umurnya panjang, panjang-panjang. Tapi ibadahnya jin sama ibadahnya manusia pahalanya berbobot ibadah manusia. Makanya jin itu pada meri sama manusia. Lah kalau manusia meri sama jin berarti manusia kejinan. Manusia kok apa namanya meri. Manusia ini pahalanya yang paling ba banyak, ya, paling besar. Makanya jangan takut yang paling sempur sempurna. Sombong jangan, tapi jangan rendah di rendah diri. Nah tujuan diciptakan jin dan manusia apa? Ibadah, nggak ada yang lain. Bahkan di ayat selanjutnya, ma'uridu minhum mirizik. Aku kata Allah, aku tidak menginginkan dari mereka semua rezeki sekecil apapun aku nggak ingin. nggak minta rezeki dari manusia, dari jin tidak. Wa ma'uridu ayut imun. Dan aku tidak minta mereka ngasih makan aku kata Allah. Itu kalau bahasa itu sanepan, sanepan gitu ya. Sanepannya begini, wes kowe iki ibadah. Rasa mikir rezeki. Tak kei, tak kei. Jauh katir. Tak jamin rezekimu. Tapi ya sholat toh. Ibadah yang kena taat sama saya. Saya jamin rezekimu lancar. Oh saya nggak pernah minta sama kamu. Yang ngasih itu saya. Saya nggak minta sama kamu. Saya yang ngasih. Roh awakmu ngerti yo. Yang ngasih saya. Kalau udah tahu yang ngasih saya, yo ya sholat toh, tunduk oh ngabdi yo karo aku. Nah kita sebagai manusia ngeyel apa nurut? Ngeyel. Engko yang sholat terus sesok mangan opo. Ya toh? Yang pengajian terus anak bucu kayak dipangan kayak mangan opo. Ya kan? Engko anakku mlebu pesantren pisone mau ngaji toh, ya sok ben terus nyambut gawe nyambut gawe opo. Hmm. ya, ngeyel. Ibadahlah, ibadah. Itu nanti tugas saya. Saya yang ngasih. Janji saya, saya kasih. Allah yang ngomong gitu. Lah kok kita masih mikir mikir besok makan apa. Ini tanda kekufuran. Honjenengan oh, sudah siapkan sate, siapkan gudeg, siapkan bakso buat besok sarapan. Pasti besok sarapannya itu. Baru mau dimakan ke sampul ambiar. Betul? Le tiba-tiba tonggone jedul jenengan sugui baksonya. Ya. Betul? Entek. Nah, tinggal gudeg. Ya tinggal gudeg. Nah gudeg kok baru mau dimakan anaknya nangis. Anaknya nangis, minta makan gudeg mukso, cintakan sama anaknya. Terus jenengan mau sarapan apa? Hah? Dok ceplok. Keluar dari rencana, rencana nggak bisa. Yang ngasih rezeki itu Allah. Besok yang kita makan apa yang tahu cuman Allah. Besok makannya di mana yang tahu cuman Cuma Allah. Lagi itu kok kita masih mikir, manganku apa seso, Sesuk ki duwite teko ndi? Lah mbok belajar dari saya kemarin itu loh. Beli rumah duit gak punya atau kita ya? Betul? DP-nya 1 M bener? 1 M jatahnya 2 bulan bener? Alhamdulillah hari ini yang 1 M selesai udah. Masih kurang. Masih kurang 1 M 650 juta. Nyantai saja, gak usah dipikir. Ngapain dipikir? Dipikir ya reso bayar. Emangnya mikir bisa bayar? Enggak. Kerja bisa bayar? Enggak. Kerja juga enggak bisa ba bayar. Yang bisa bayar, yang bisa melunaskan hanya Allah Subhanahu wa taala. Mbok yakin gitu loh. Kon yakin kok angel men loh gumun aku. Ngeyel meneh. Disuruh yakin, percaya sama Allah, yakin loh aku loh. Lo kita tinggal nurut. Beb, ya saya belum belum bisa seperti jenengan, Beb. Kok ya tetap mikir. Salahmu dewi. Lawang jenis ya podo wae kok. Ya saya sama sama jenengan ini sama, tidak ada bedanya. Cuman bedanya satu, aku mau mikir. Lah jenengan saya ajari ojo mikir ngeyel. Yo ora iso dipikir, tetep kudu mikir. Mesti gitu toh? Ayo, betul ndak? Ah iya, lo ngeyel. Susah dipikir. Enggak usah dipikir. Ada lanjutannya, tapi kita niat ibadah, niat ibadah. Jamnya habis tuh. Kurang dikit. Ya. Dah ini tutup aja kitabnya. Saya mau cerita dikit boleh. Insya Allah 15 Mei 15 Mei Insya Allah itu hari ulang tahun saya menurut kalender Hijriah Menurut kalender Hijriah Saya lahir tanggal 15 Rojab Tanggal 15 Rojab 15 Rojab nanti menurut kalender Hijriah Dan itu kalender kita umat Islam Insyaallah umur saya 40 tahun Hijriah Kalau Masai tenang baru 38 setengah Kalau Masai cek nom. Tapi kalau Hijriahnya itu umur yang betul kan yang hi Hijriah Umur saya insya Allah masuk 40 40 tahun 15 rojab Wes mulai tua aku Tang 10 tahun ini sudah tua ya 15 rojab nanti Nah Saya terus belajar Begini saya kasih hadiah belajar saya mau. Tak pikir-pikir begini loh. Matiku kapan yo? Ya? Bukan mikir ya boleh tuh ya. Lah terus kalau nggak nggak mikir terus ngerti-ngerti mati terus piye? Kan gitu. Lo pengennya kan panjang oh, umur udah itu pengennya kabeh. Saya juga dongone tiap hari doa panjang umur. Setiap amal tuh minta panjang umur minimal kok domba Umar tumbuh lah. Mbah Umar 105 tahun masih seger kan? Nah, saya pengen lebih dari beliau. Mbah Umar bilang umurku minimal jaluk 150 kan beliau begitu. Yes, aku satu 150 minimal. Mintanya begitu, tapi kita ini mikir tuh ya. Lah kok ngerti-ngerti ujuk-ujuk fulan pindah kuburan. Ujuk-ujuk fulan pindah kuburan. Ujuk-ujuk fulan pindah kuburan. Terus tak pikir-pikir gitu. Kalau semua nanti pindah kuburan, ya sing tak gawa apa kira-kira? Kan begitu kan? Nah, nomor satu yang dibawa kan mesti sholat loh ya. Betul kan? Amal. Lah amal yang paling pokok apa? Sholat. Nah, tak pikir-pikir sholat ini kadang kita kalahkan demi yang lain. Goro-goro tamu siji sholatnya kalah. Betul? Gara-gara tamu itu loh janjeni. Janjeni. Barangnya mau saya beli boleh atau tidak Saya datang sekarang kalau boleh Oh segera datang sekarang Warap sholat wedi Engkau pas sholat tamu ini teko terus rasido mulai piye ada ndak yang model begitu? Ada atau banyak? Banyak atau sering? Banyak dan se sering. Nah, saya mau nanya. Lah pas ngenteni tamu salate diundur-undur, malaikat Israel mampir pribun. Kira-kira bagaimana? Eng ing eng. Gimana kira-kira? Bisa bisa apa kita? Nolak. Malaikat ngapunten nggih. Kalau tesih si tamu. <laughs> tambah tuk. Tambah ditutuk sama malaikat. Mbok jenengan pakai basa yang paling halus itu ya kurang ajar namanya kan. Makanya kita tidak boleh gitu sekarang. Saya ini sekarang mau menikmati momen waktu-waktu yang harus saya nikmati, saya nikmati. Waktunya guyon sama anak ya guyon sama anak. Lah kok ketang ada tamu sepuluh di sini terus saya suruh duduk sempurna gitu suara gelem aku. Sak karepku. penting anakku seneng. Misal begitu ya. Karena ini waktunya sama anak ketika waktu sama anak. Waktunya saya minum teh misal sekarang ini. Ini teh kok udah habis nggak tahu nih kapan minumnya nih. Misal nih minum teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lu jenengan nyawang saya sawangan karepmu. Mosok saya suruh minum tas sambil nyawang jenengan semua kan tambah gak minum namanya. Paham toh? Jadi ya saya nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kok. Alhamdulillah. Coba bedakan kalau minumnya begini. Enak atau enggak enak? Di sawang aja enggak? Enggak enak. Tapi kalau minumnya begini. Alhamdulillah. Enak Maksud saya, waktu-waktu yang kita jalani tiap hari ini mbok dinikmati. Jenengan hari ini bisa makan, besok belum tentu bisa makan. Makanya kalau pas makan tuh yo dinikmati. Mangan yang golek sing penak. Lah mangan kok rek-rek golek sing ra enak. Zuhud beb zuhud, enggak ada judulnya zuhud terus rumah makan enggak enak enggak ada. Sopo sing ngajari kuwi? Siapa yang ngajari? Kulu washrabu. Makan dan minumlah dari yang enak-enak, yang baik-baik, yang sehat-sehat. Enak, sehat, halal. Suruhnya kan begitu. Makan yang enak sampai nanti kita bisa lego terus ngucap alhamdulillah. Enak tenan. Itu pahalanya luar biasa. Siap Bu? Pulang dari sini nyambel yang enak ya Bu ya. Ini nanti ini masaknya gudangan seperti biasanya, dinikmati yang enak. Besok belum tentu jenengan makan gudangan. Maksudnya sate mungkin besok begitu. Tenang, do umur, do umur. Insya Allah terus jadi mikir sing aneh-aneh. Jadi saya mikirnya kalau masuk 40, insya Allah masuk ya. Terus 41, 42, 43, 45 dan seterusnya. Pertanyaan saya pada diri saya itu satu. Sing tak gworono ki apa? Nah, apa yang mau saya bawa ke sana mulai sekarang mau betul-betul saya perbaiki harus api. Nah, kalau judulnya saya bangun rumah yang baru, rumah yang bagus, ya perkakas yang jelek ya saya buang moh aku. Masa omahe sampe. Lah kok kesete ledek. Jangan dibawa nih keset tetek buang. Ya kan? Buang. Ambil karpet yang bagus, keset yang bagus, kamar mandi keramik yang bagus, kerannya yang bagus, airnya yang yang jernih. Kan pengennya begitu. Lah kita mau pindah ke sana nih rumahnya udah disiapin belum? Lah rumahnya apa? Ya mang sholat tadi makanya ya sholat lima menit, mong lima menit, yuk tenanan gitu. Sholat cuma lima menit, yuk betulan ya Allah ki sholatku. Iki salatku, ki omahku sok bandeng kono, ya iki kuburanku ya iki, iki lampuku ya iki. Nanti maamnya ya dari salat ini, makanya harus bagus. Kualitas jangan KW, salat kok KW. sekulino golek KW terus solatnya di KW, serapa lah KW 5. Repot kan ya. Salat harus kalau beras itu rojo lele gitu ya. Ya, jangan beras asar-asaran itu enggak. Untuk solat yang kalau beras yang rojo lele Pandan wangi, Rojo Lele yang bagus-bagus tuh. Jangan yang setengah-setengah. Karena apa? Nah, kita yang mau nikmati sholat itu sendiri. Mohon maaf. Kita kalau makan pengen berasa enak atau enggak enak? Enak. Kenapa? Yang makan siapa? Kita. Lah sholat itu ibarat makanan. Nanti yang merasakan sholat itu ya kita sendiri. Kalau jelek, kalau jelek, jenengan dikasih makan pakai beras yang jelek. Watos kemletak, Itu kan rasanya pengen disawurkan yang ngasih kan. Rasanya kan begitu. Lah Allah kita kasih sholat. Kalau sholatnya itu ya kemeletak tadi itu watos gitu ya. Ya dibalik kayak nyoh gitu. Kayak gombal gitu, blok gitu kan. Kira-kira bagaimana? Ini kok jadi diam semua kenapa? Bu, jenengan yang di atas nih kira-kira tidur ngantuk atau paham? Paham kok diem kenapa? Mikir besok mati. Jangan khawatir, besok kita akan mati, tapi besok insya Allah dalam arti 100 tahun lagi. Ya, walaupun 100 tahun lagi ya pasti akan ma mati. Insya Allah panjang umur, fi taatillah. Orang itu kan sekarang alergi kalau disebutkan mati itu. Nah, saya sekarang kalau sholat dalam satu hari saya perbanyak baca surat al hakumutagatur Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Terus saya baca terus sampai berkali-kali lah dalam satu hari. Ngopo? Eling-eling mati. Maklum Bu, udah tua, putih semua. Rambut putih, jenggot putih, kumis putih. ini adalah bulunya juga putih. Ya, Gigi enggak putih. Pengennya gigi juga ikut putih, tapi nyatanya gigi enggak, enggak ikut putih. Ya kuning, ya putih, ya coklat, ya hitam jadi satu. Oh, tambah umur kan begitu ya. Mulai keropos-keropos. Maksud saya, yuk kita mulai sekarang nyadarkan diri kita, nyadarkan diri kita. Kita ini butuh sangu, gitu loh. Butuh sangu. Di antaranya ini, ngaji ini. Saya tadi di atas turun tuh sambil sedih. Ini kalau hujannya terus terus, nanti saya nggak bisa ngomong yang enak, yang dengarkan juga nggak bisa dengarkan enak. Sanguku kurang akeh. Ya, sanguku kurang akeh. Saya pengen nanti saya bisa ngomong enak, yang dengarkan juga enak, saya juga enak, bisa jadi sangu saya nanti ke ke sana. Mikirnya itu. Mikirnya tuh gimana apa yang kita lakukan jadi sangu. Jadi nggak model lagi sekarang kok nganggo nesu, nganggo anyel karo wong sera modele. Bukan waktunya kita mau anyel umur petang puluh punjul kok jadi anyel karo wong kila semua wedi dimati Maaf Bu ya, jenengan umurnya rata-rata di atas 40 tahun toh. Sama suami kok masih nesu-nesu ki ora zamane. Udah toh, suami itu gak usah dinesoni yang kok ya mati dhewe kok kita aja repot. Betul ya Pak ya? Lah kalau udah istri umur 45, 50 kan suaminya lebih tua, betul enggak? Lah kenapa pakai nesu nesu nyala-nyala? Engko barang mati yo ditangisi. Tangisi mboten. Wah, Pak, aku urung sempat jero ngepura, Pak. Tangi yo. Ya kan kalau udah udah mati yo ditangisi. No hilang yo digoleki. Betul tak betul, Bu? Jadi udah udah nggak usah pakai benci-benci sama suaminya hanya lanyel barang. Ini suami-suami juga reko-reko anyel karo bojo barang, nggak usah. Udah istri itu ya begitu, yo nganyel kenyat. Gitu ya, Pak ya. Loh betul. Lu istri kalau misalnya pas ngomel-ngomel tuh jenengan wajar, umur tambah tua, ngomel nambah itu wajar. Ya, oh, ngomel nambah itu wa, wajar. Kenapa? Minta diperhatikan. Dan jenengan perhatikan, kalau ngomel rungok no Ya. Ya, serampung. Wis, alhamdulillah. Ono meneh apa ora? Udah begitu aja jangan ah, ngomel balas ngomel. Sadar loh, sebentar lagi mau mah mati. Udah tak ngajak lah. Ini, ini buat penutup ini. Biar saya masuk ilmunya jenengan juga masuk. Begini loh ya, saya kasih gambaran. Biar kroso, biar kroso. Anggap insya Allah umur saya 80 sampai 100 tahun. Anggap 100 tahun panjang umur. Jenengan juga sama-sama 100 tahun. Nah, pertanyaan. Perjalanan waktu 50 tahun itu cepat atau lama? Cepat. Nah, pertanyaan kedua. Coba sekarang cepatnya itu dirasakan. Kroso cepat. Berarti ini tinggal sedikit atau masih panjang? Tinggal sedikit. Setelah sedikit ini berarti kemana? Mati. Entek. Nah, entek terus kemana? Kontra entek. Mau kontrak lagi gak bisa. Kontra ente harus pindah, harus pin, pindah. Pindahnya kemana? Kuburan. Nah di kuburan itu kita dapat tempat yang bagus, jelek tergantung ini loh. Semasa kita kontra, ini kita jaga ndak kontraannya. Kalau rumah yang kita kontrak ini kita jaga dengan baik, paham kan? Dicet, dipel, disapu, sing retak yo ditambal. Maka yang ngasih kontrakan itu senang. Nanti kalau di sana ngontrak ya dikai sing apik karena judulnya kuburan itu juga ngontrak. Nanti yang kekal itu baru masuk dalam surga. Paham, paham. Nah, terus sekarang jenengan takut mikir mati lagi. Gak zamannya takut mikir kayak mati. Itu loh, tiru orang-orang yang jual kijing, nggak pernah takut sama mati. Buktinya kijingnya dipajang kabeh. Oh, saya itu tadi jalan lihat kijing, beduk kijing gitu kan. Terus saya mikir, sing dodol kijing kira tau wedi yo. Ya? Kijing dijejer ning ngarep omahe ning jero ning garasi, itu ruang makan kadang makan ngedepi ki, kijing. Lho teman saya jawab, "Lah nek bib nek ki ora wedi meneh, bahkan wis lali karo mati." Selali <laughs> tanggane ngerti bendina ngono ki ya. Nono mati tambah seneng, alhamdulillah rezeki gitu kan. naudzubillah min zalik. Mosok begitu niatnya. Jadi gimana kita bisa merasakan al-maut itu dekat. Nah, kalau udah berarti siap-siap. Lah siap-siap itu ibadah. Lah disitulah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun. Kita hidup tuh ya ibadah, mati ya ibadah. Kalau udah kita ibadah terus ya nanti di sana enak. Gampang tau rumusnya? Gampang enggak? lain ya jenengan kok masih mikir golek duit? Kan aneh. Golek duit tenanan. Enggak hmm, bisa, ini kerja harus ditata. Kalau kerja nggak ditata nanti kita nggak untung, kita akan rugi, nggak bisa maju pekerjaannya. Harus serius kalau kerja, betul? Nah kalau kerja mikir serius, ya, kalau ibadah kok nggak mikir serius? Kerja harus ditata nih, kalau enggak nanti kita bisa bangkrut. Nah coba ini ibadah urip kita atau no orang bangkrut. Hidup ini kalau nggak ditata kita bangkrut. Kita hidup harus serius, serius urip. Aku harus mati, tapi orang saiki. Pengen panjang umur, tapi tetap akan ma mati. Makanya sekarang yuk kita siap-siap mati. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaku man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani atau kama qala sallallahu Al-kayyis, orang yang cerdas, yang pinter, itu orang yang selalu neliti dirinya. Oh dosaku iki, oh salahku iki, oh kurangku iki, oh elekku iki. Wa amila lima ba'dal maut. Terus dia amal soleh, persiapan untuk hidup yang setelah mati nanti. Paham? Dah ini kalau saya panjang-panjangkan jenengan mulai mikir mati terus bingung nanti. Orang yang mikir mati berarti mikir hidup. Gak mungkin mikir terus apa? Pocong gak ada. Mikir mati kok bayang ke pocong. Enggak aku diuruk, aku udah pocong piye? Gak begitu. Itu mikir mati sing salah itu. Itu mikir mati tapi sa salah. Orang yang mikir mati berarti mikir hi hidup. Mikir hidup bagaimana? Berarti saya harus hidup dengan benar. Saya harus baik sama orang tua saya. Saya harus baik sama anak saya. Saya harus baik sama suami saya. Saya harus baik sama istri saya. Saya harus baik sama teman-teman saya. Saya harus baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya harus bisa ibadah dengan bagus. sholat saya harus saya dandani, ngaji saya harus saya dandani, sedekah saya harus saya dandani, wajah saya harus saya dandani. Sing perengat perengut, besengat-besengutnya. Ah. Ini harus didandani, harus jadi wajahnya meseman. Pak, jenengan kok berubah toh? Meh mati. Aku pengen matiku mesem, jadi aku mulai sakit latihan mesem. Kan begitu. Ini namanya orang yang yang ingat ma, mati. Orang ingat mati, dianya mikir hidup, bukan mikir mati. Bukan. Jadi orang yang betul-betul hidup itu orang yang selalu ingat pada kema kematian. Makanya jangan takut mikir mati. Memikirkan kematian itu nikmatnya luar biasa, semakin kita bisa merasakan hidup terakhir. Orang kalau udah bisa ngerasakan mati itu dekat, bisa ngerasakan, otomatis makan itu juga enak. Sesuk urung karuan iso ngrasake ki ya sekitar kita rasake tenanan. Merasakannya itu dengan segenap indranya gitu. Dirasakan betul. Sama pasangan hidup. Sesuk urung tentu aku ketemu bujuku. Wis saiki mumpung ketemu tak sayang-sayangi. Mumpung ketemu tak sayang, sayangi. Lain, sama anak, sama teman, sama sekitar akan seperti itu hatinya. Kalau begitu berarti hidupnya enak atau enggak enak? Enak. Nah yang buat hidup kita itu enggak enak apa berarti? Goro-goro lali mati. Gara-gara kita enggak ingat sama kema kematian akhirnya hidupnya enggak enak mangan ya ora dirasake salat ya ora dirasake duwe bojo ya ora dirasake duwe anak ya ora dirasake gadah griya nggih mboten diraosaken punya rumah nggak dirasakan coba jenengan punya rumah lebih banyak di mana di luar rumah atau dalam rumah ah jujur kapan terakhir jenengan leyeh-leyeh di kursi nyantai menikmati rumah kapan terakhir pindah sana, pindah sini, duduk anteng menikmati itu kapan? Bu. Nah, kalau udah ingat mati kira-kira menikmati enggak? Ya tak linggih wae ngopo pelayan ngalor ngidul ngetan ngulon wis meh mati aku. Paham maksud saya kan? Jadi kalau udah bisa gitu sebetulnya jadinya enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Loh, nanya serius, enak atau enggak enak? Ini kok semua pada jawabnya lemes kabeh apa kelingan mati kabeh iki? Dah, Kalau ingat mati itu berarti hidup. Makanya yang seger, jangan terus leler lemes gitu <laughs> tambahan. Ya, dinikmati. Pengajian ini dinikmati. mati. Soalnya Jumat ngarep burung tentu iso melu me meneh. Tapi insya Allah bisa Bu, tenang, tenang. Insya Allah bi, bisa. Artinya gitu loh. Salat burung tentu iki aku bariki iso salat me meneh. Salatnya akan dinikmati. mati. Nah, pengumuman 18 Mei Ahad pagi Masjid Agung Surakarta Masih ingat semua kan? Nah tolong yang punya kelompok hadroh segera didaftarkan Karena saya ambil temanya Tablik Akbar seribu, eh, Tabuh Seribu Rebana Ya Tablik Akbar Tabuh Seribu Rebana di Masjid Agung Surakarta Sampai hari ini saya baru dapat 500 500 itu banyak atau dikit? Sudah banyak ya. Belum usaha. Belum usaha maksimal. Baru cuman jawil-jawil, telepon-telepon. Belum usaha maksimal. Nah saya minta jenengan jawil-jawil teman-temannya juga. Kita mau nyantai, nggak mau mikir. Ya ratakan saya sayupi. Ya ratakan sayupi, ya ratakan jadi sewu. Ngopo bingung. Oh gitu aja kok repot tinggal diumumkan. Judulnya Tabus Ibu Rubana mohon maaf ini yang daftarnya ternyata cuma 500 orang. Selesai. Gitu aja kok dibuat Bu. Pusing. Urip yo jowo ruwet gitu loh ya. Enak enggak kalau mikirnya gitu? Enak, tapi yo usaha oh, kan begitu ya. Usaha. Eh, saya usaha di antaranya ngomong begini nih usaha. Siapa yang punya kelompok rebana walaupun 5 orang, 10 orang, ikut datang bawa rebana tapi didaftarkan biar tahu jum jumlahnya. Nah, untuk 18 Mei nanti untuk yang hadir snacknya air putih sama kacang. Air putih sama kacang. Bawa roti sendiri-sendiri dari rumah masing-masing. Yang mau saya kasih jamuan cuma yang nabuh rebana. Biar rodok istimewa ya. Nah, yang nabuh rebana mau saya buatkan nasi bungkus yang rodok penak. Ya, mungkin sekitar seribu nasi bungkus yang rodok enak. Nanti dimasaknya di Masjid ar buatan sendiri ya. Yang yang enak untuk yang nabuh rebana. Yang nabuh rebana gak usah mikir perut keroncong, Insya Allah warak. Yang nabuh rebana. Lah yang hadir mungkin perutnya agak keroncong. Nah biar perutnya nggak keroncong yang hadir latihan Coba nanti hari ahad bawa roti Jangan untuk dirinya sendiri Saya nggak ngajarkan bawa roti sendiri-sendiri Bawa roti jangan untuk dirinya sendiri-sendiri Jangan kalau berangkat satu orang Bawa roti tiga Niat sing loro nggo konco kuning kuburan. Nanti buat nemeni di kuburan, artinya sodako pada temennya. Ada ajaran yang bagus. Jangan lagi ya. Kalau Ramadan tuh ya, Ramadan tuh kan suka di masjid dibagikan kurma toh. Terus buka bersama ya. Lah yang untung siapa ini? Yang ngasih kurma toh? Kita jadi orang yang yang terima. Berarti kita kan nggak dapat nggak dapat pahala ngasih buka toh. nggak dapat pahala ngasih buka. Yang dapat pahala kan yang ngurusi, betul? Nah, ada ajaran biar kita dapat pahala ngasih ngasih makan orang. Membatalkan puasanya orang, jadi dapat pahalanya. Caranya gampang, ijol-ijolan kurma. Ini hadiah korma dari saya ya buat batalkan. Yang sebelahnya juga, ini hadiah korma dari saya ya buat batalkan. Akhirnya yang satu ngasih buko, yang satu juga ngasih buko. Modal kormo ganjarannya dipek, kan kurang ajar. Paham? Ini ilmu, ini il ilmu. Cuman gara satu korma, tapi niatnya luar biasa pengen ngasih saudaranya. Nah, nanti begitu, satu orang bawa dua atau bawa ti, tiga apalah jenengan kalau mengebak blanggreng, ya bawa blanggreng. Bawa kacang ya bawa kacang. Kalau hujan begini makan lebih enak rasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini pengumuman dari saya, semoga manfaat. Dan insya Allah akan segera keluar CD audio keluaran Aroldo Aroldo volume 2. Itu yang volume 1 kemarin didengar enak atau enggak enak itu? Enak ya? Nah, nanti akan segera keluar yang volume dua lagunya ada Al-Madad tapi versi Ar-Raudhah ya. Ada Al-Madad, kemudian ada Sholawati tibil Qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli. Kayak gitu kurang lebih. Suara saya nggak enak. Tapi iramanya tadi didengar enak kan? Apalagi yang bawakan nanti Syekh Ali. Insya Allah kan suaranya lebih eh, lebih enak. Itu episode atau volume 2. Ingat semua CD itu boleh dikopi, digandakan, diperbanyak, dijual lagi boleh. Jenengan kalau jual lagi ngopi dapat rezeki lebih banyak, saya lebih senang. Ya saya lebih senang. Kenapa? Berarti jenengan ikut andil memperbanyak pahala saya. Betul tak betul? Iya. Jangan takut nanti kalau digandakan di kopi berarti nanti saya rugi dan lain sebagainya. Enggak ada rugi. Yang jelas ganjarannya pasti ba banyak. Begitu ganjaran banyak, Allah akan ngasih rezeki dari arah yang lain. Makanya jadi manusia itu jangan pelit-pelit, petut-petut, bakhil-bakhil. Akan mikir, gue ditembak, kok nembak, tambah nanti rezekinya melimpah ruah. Jelas? Dah begitu. Apalagi? Sudah ya? jam setengah sebelas kurang sepuluh menit. Insya Allah barokah. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk semua yang nitipkan doanya di sini ya. Semoga hajatnya terkabul, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diselesaikan masalahnya, yang pengen panjang umur saya, Anda semua semoga dipanjangkan umurnya sepanjang panjangnya yang sakit di antara keluarga kita, teman kita, anak-anak kita yang sedang dirawat, teman-teman kita yang punya anak, anaknya dirawat di rumah sakit, Mas Taufan dan yang lain sebagainya semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.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 Bukan berarti sudah berhenti, belum berhenti. Jadi siapapun yang yang mau nyumbang terus boleh. Karena kita masih punya tanggungan paling sedikit 1,6 M. Ya, masih punya tanggungan 1,6 M. Insya Allah saya akan kerja keras Salah satu bentuk kerja keras saya nanti ketika acara di Masjid Agung itu ada peluncuran buku baru judulnya Syukur. Sekaligus juga saya mau keluarkan VCD terbaru saya. Kajian Kitab Al-Hikam. Ya, kajian Kitab Al-Hikam. Otomatis nanti ada seri 1, seri 2 dan seterusnya. Karena banyak yang nanyakan Habib kajian Al-Hikamnya dulu kok mandek gitu ya akan saya wujudkan dalam bentuk VCD kajian. Jadi bisa ditonton gambar dan dan suaranya. Nanti yang pengen beli silahkan beli bisa jadi untuk dakwah di rumahnya, dulurnya, temannya dan lain sebagainya. Yang nggak punya uang bisa pinjem punya temennya. Ya, bisa pinjem punya temennya. Atau kalau yang punya komputer itu akan saya upload di internet. Yang ada di Hongkong dimanapun jangan khawatir. Silahkan download gratis. Tidak usah bah, bayar. Tapi salah satu sarana saya untuk menyelesaikan berbagai urusan majlis ini caranya saya harus kerja keras tapi tidak mau mikir. Paham ya Bu ya? Kerja keras tanpa mi tanpa mikir. Bukunya alhamdulillah sudah saya tulis sebanyak 17 halaman. Kurangnya 130 halaman. Kapan nulisnya? Baru kemarin. Kapan harus selesai? Selesainya Senin harus selesai. Terus kapan mau dikerjakan? Embuh. Kok embuh kenapa? Soalnya sekarang ngaji, besok pagi ke Jogja. Isya ada di Ngijo, ya. Jam sembilannya harus ada di Sragen. Nah, paginya ya insyaallah begitu. Terus nulisnya gimana? Seperti saya dari situ Bondo kemarin nulisnya di tengah perjalanan, mampir warung ngetik. Ya, di mobil berusaha akan ngetik. Terus begitu alhamdulillah bisa dapat 17 halaman. Doakan semoga dikasih keberkahan sama Allah sehingga bisa menyelesaikan buku itu dan jadi buku yang manfaat. Covernya nanti kurang lebih depannya gambar orang-orang susah. Gambar orang yang tidur di emper jalan, gambar orang yang makan dari tempat sampah, seperti itu. Judulnya su syukur. Biar yang beli nyawang tok langsung kelingan. Ya alhamdulillah ya aku ora kaya ngono gitu. Ya lihat covernya aja biar bisa su syukur. Demikian terima kasih. Silakan yang sudah dapat hidangan disantap. Yang mau tambah silakan tambah ya. Yang mau tambah silakan tambah ngomong. Tambah satu nampan lagi tambah, kasih tambah. Setuju? Makasih banyak wallahu alam.